Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat terputus. Nah, barakallahu fikum dari kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana kitab usul ini sebagaimana di awal mula atau pembukaan sudah kita jelaskan ilmu yang sangat mulia dan ilmu yang bermanfaat karena termasuk salah satu ilmu alat orang agar bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar. Nah, karena ilmu alat di antaranya yang inti dan penting adalah ilmu lughah. Nah, ilmu nahwu, ilmu saraf, kemudian juga ilmu usul. Naam, kemudian ilmu mustalah itu semuanya ilmu alat. Naam, yang fungsinya apa? Fungsinya barakallahu fikum agar semakin sempurna dan juga semakin nah barakallahu fikum bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah secara benar. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita akan lanjutkan Pelajaran yang berikutnya yaitu mengenai al-ijma' yang sering kita dengar bahwasanya ijma' termasuk hujjah. Nah, barakallahu fikum hujjah yang pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang kedua, yang ketiga qiyas yang sahih atau yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas yang sahih. Empat ini adalah masadir ad-din, masdar sumber agama Islam ini. Pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga ijma', keempat adalah apa? Al-qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih. Karena qiyas itu kalau tidak benar atau disebut dengan qiyas yang batil itu tidak bisa dijadikan hujah. Seperti qiyasnya iblis laknatullah alaih yang akan kita lewati pembahasan masalah qiyas tadi. Iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa jawabannya? Anak eh, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. 6. kholak eh, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, gitu kan? Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari apa? Tanah. Jadi iblis mengkiaskan dan beranggapan bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal secara naluri yang kita saksikan, nah mana yang lebih baik api atau tanah? Tanah, karena sifat api membakar, merusak. Tanah sifatnya menumbuhkan jika tanahnya suburan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kita akan lewati. Sekarang ijma' sumber atau masdar agama Islam ini yang ketiga. Setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian ijma. Sering kita dengarkan ajma'ul ulama, para ulama ijma. Nah, ijma itu apa? Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Salih al Sayyidin, rahmatullahi alaih al-ijma'u. Ta'rifuhu definisinya al-ijma'u lughatan ijma' secara bahasa adalah al-azmu wal ittifaq. Al-azmu wal ittifaq. Azmu itu adalah keinginan kuat wal ittifaq kesepakatan. Nah, Secara bahasa ini. Fa azam azamta fatawakkal Allah. Jika engkau telah berazam, berkeinginan kuat, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berazam dalam sebuah perkara kebaikan, sebuah perkara yang bisa memberikan manfaat, maka tawakal setelahnya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham salah ya? Ijma secara bahasa adalah al-azmu wal utifat Wastilahan, secara istilah ini yang kita inginkan di sini ittifaqu mustahidi hadhil ummah ba'da nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hukmin syar'i ala hukmin syar'i jadi ijma secara istilah adalah kesepakatan orang-orang ahlu istihad umat ini syaratnya ahlu istihad umat ini ya bukan umat sebelumnya bukan ya nah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal enam di atas hukum yang syar'i paham ya jadi ijma secara istilah adalah kesepakatan ahli istihad umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hukum yang syar'i. Syaratnya hukum syar'i. Berarti kalau ada ijma dalam artian ada orang yang sepakat, kami semuanya sepakat bahwa rokok itu halal. Paham ya? Hukum syar'i bukan itu? Berarti itu bukan ijma. Paham ya? Dan nah, kami ijma sepakat semua kampung ini ijma sepakat bahwasanya apa? Zina itu diperbolehkan misalkan. Berarti dikatakan ijma enggak? Tidak, karena tidak di atas hukum syar'i. Nah, ya? Syaratnya harus apa? Di atas hukum syar'i. Nah, fa kharaja biqaulina ittifaq. Maka keluar dengan ucapan kang ittifaq wujudu khilafin walau min wahid. Adanya nyam penyelisihan walaupun dari satu orang. Jadi kalau ijma itu benar-benar sepakat mereka. Ahlu ijtihad sepakat semuanya ijma bahwasanya salat lima waktu wajib. Paham ya? Sepakat semuanya, enggak ada satu yang menyelisih. Namun kalau ijma'nya itu ditentang satu orang dan satu orang ini adalah penentangnya barakallahu fikum hafizakumullah ada satu orang yang menentang dalam arti satu orang yang tidak setuju atau sepakat maka tidak dikatakan ijma nanti. Nah, paham itu ya? Tidak dikatakan ijma. Cuma ingat ya, ijma'nya harus di atas apa? hukum yang syar'i. Nah, fala akid ma'hul ijma' maka tidak teranggap bersama orang tersebut ijma'. Paham ya? Nah, jadi harus apa? Harus sepakat semuanya. Satu orang menyelisih saja, satu orang saja yang menyelisih itu nggak dikatakan ijma'. Tapi ingat ya, penyelisihannya kayak apa? Kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya para ulama telah ijma' sepakat salat lima waktu wajib, ada orang datang, nggak aku enggak sepakat. Nah, Nah, dan dia bukan harus jihad misalkan. Yang enggak dianggap dia penyelewengan dia atau penyelisihan dia enggak dianggap. maksudnya ya? Nah. Wa kharaja biqaulina mustahidi al-awam wal muqallidun. Keluar dari ucapan mustahidi ahli istihad itu adalah orang-orang awam dan orang-orang muqallidun, orang-orang yang ahli taklid yang mengekor atau mengikuti. Paham ya? Nah, karena mustahidi ini enggak sembarangan, orang beristihad itu enggak sembarangan. Karena apa? Karena kalau istihadnya keliru dapat satu pahala. Tapi kalau istihadnya benar dapat berapa? Dua pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza al-hakim na'am fa asaba falahu ajran." Naam, wa idza al-hakim fa akhta'a falahu ajran wahid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, apabila seorang hakim atau seorang alim beristihad, kemudian dia benar dapat dua pahala. Pahala apa? pahala istihadnya dan pahala mencocoki kebenaran. Amin ya? Kemudian kalau seandainya dia beristihad, kok keliru, dapat satu pahala, pahala istihadnya. Karena istihad itu adalah badlul juhdi, mencurahkan usaha kuatnya, mengumpulkan semua dalil-dalilnya. Nah, barakallahu fikum dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, kemudian apa? Untuk mewujudkan satu hukum yang syar'i. Dia istihad. Ternyata keliru juga, dapat satu pahala. Nah, ini bukan maknanya kita diberikan keluasan seluas-luasnya dalam artian boleh mengikuti istihadnya, dilihat dulu istihad yang mana. Kalau ada istihad, nah, yang keliru dan yang benar, maka ikuti yang benar. Jangan alasannya dikit-dikit, ini kan istihad para ulama, istihad para ulama, akhirnya mengikuti istihad yang keliru, jangan. Nah, kita ngikuti istihad yang keliru dapat satu pahala, kenapa nggak milih dua pahala? Ya enggak? Oh, benar dapat dua pahala kok. Nah, dan itu pun yang dapat pahala bukan kamu gitu loh. Orang istihad tadi itu. Nah, ya kalau kita ikuti kebenaran justru pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu kalau ada istihad-istihad para ulama, ikuti istihad yang benar. Nah, karena apa? Karena itu perlu diperhatikan. Seperti misalkan istihadnya Utsman bin Affan. Nah, beristihad bahwasanya ada dua kali ketika Jumat. Istihad bukan istihadnya beliau. Naam. Namun Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya menyelisihi. Nah, dan Rasulullah lebih kuat barakallahu fikum. Oleh karena itu enggak boleh kita beralasan kita ngikuti para ulama, ngikuti nah istihadnya Utsman, Utsman Affan kan sahabat. Naam benar tapi menyelisih Rasulullah enggak? Menyelisih. Oleh karena itu kita tinggalkan ijtihad Utsman Affan yang keliru tadi, ambil na barakallahu fikum pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kalau ada sahabatnya menyelisih berarti ucapan Rasulullah lebih didahulukan. Amin ya? Adun makna hadis yang sering kita dengarkan Makna hadis, "Na'am barakallahu fikum, 'alaikum bisunnati wa sunnatil ar rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar rasyidin. Maksudnya apa? Para khulafa' ar rasyidin yang mencocoki sunnahku. Berarti mabrumnya kalau para khulafa' ar rasyidin bertentangan dengan sunnah Rasulullah, jangan mengambil sunnah mereka, ambil sunnah Rasulullah. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Fala yu'tabar maka tidak dianggap wifaquhum kesepakatan mereka wala khilafum tidak pula penyelisihan mereka. Orang awam enggak dianggap. misalnya kita katakan bahwasanya salat lima waktu hukumnya wajib. Ada di antara mereka yang mengatakan enggak, enggak wajib. Aku menyelisih misalkan. Nah, itu dianggap enggak penyelisihannya? Tidak dianggap. Nah, atau mereka sepakat semuanya. Satu kampung ini sepakat bahwasanya merokok itu hukumnya wajib. <laughs> sepakat ijma di satu kampung itu. Dianggap enggak ijma mereka? Tidak. Paham ya? Nah, syaratnya lihat ya ittifaqu mustahidi hadhihi ummah kesepakatan ahli istihadnya umat ini ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i setelah Rasulullah meninggal di atas apa naam istihadnya atau ittifaknya di atas hukum yang syar'i. Apa maksudnya ya? naam ahli istihad ini enggak sembarangan dari kalangan para ulama. Nah, para ulama, nah barakallahu fikum habibakumullah yang mereka sudah nah mencurahkan usaha keras yang mengumpulkan berbagai macam dalil untuk mewujudkan sebuah hukum ternyata keliru juga. Seperti misalkan istihadnya al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengenai tahrik, itu menggerakkan jari ketika tasyahud. Nah, awal ataupun akhir ini itu. Nah, barakallahu fikum, itu beliau beristihad bahwasanya ziaratul fikah makbulah. Ziaratul as makbulah. Tambahan perawi yang sikah terpercaya itu diterima. Nah, itu pada asalnya bisa diterima juga pendapat tersebut. Namun ketika yaitu perawi yang membawa tambahan menggerakkan jari tadi adalah yaitu Zaidah bin Kudama seorang perawi namanya Zaidah bin Kudama perawi yang sikoh namun menyelisih sikoh-sikoh yang lain bahkan menyelisih juga yang lebih sikoh maka ziyadah tersebut adalah ziyadah syadah tambahan yang lemah tambahan yang ganjil menyelisih daripada tambah eh, menyelisih daripada para sikoh yang lainnya tidak membawa tambahan nah istiad seperti itu barakallahu fikum Ya, tetap kita hormati. Dalam artian bagaimana? Itu istiadatnya beliau rahimahullah taala dan ilmu manusia itu tidak semuanya sama dan nah barakallahu masih terbatas dalam artian mungkin beliau beristihad mengumpulkan semua dalilnya atau memang itu istihad beliau akhirnya menyelisih nah barakallahu fikum hafizakumullah pendapat yang lain yang mungkin lebih kuat daripada itu. Syekh Mukbil bin Adil Wadi, Syekhuna Yahya Habibullah taala dan juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang rajih pendapat yang tepat adalah apa? Tidak perlu menggerakkan. Nah, itu. seperti itu perlu diperhatikan ya. Nah. Wa kharaja biqaulin hadhihi ummah ijma'u ghairiha fala tabar. Ijma'nya selain umat ini enggak dianggap. Ada umat-umat sebelumnya misalkan. Umat-umat sebelumnya itu dulu hukumnya lain. Dulu kalau dapat ghanimah, harta rampasan perang itu, dulu enggak boleh dibagi-bagikan. Dikumpulkan jadi satu, kemudian datang api yang datang memakannya. Itu dulu. Paham ya? Namun ghanimah ini yang sekarang termasuk kekhususan umat ini, na'am barakallahu fikum adalah diperbolehkannya pembagian ghanimah. Paham itu ya? Nah, khumus seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagikan dengan apa amir atau pemimpin perang tersebut. Paham itu ya? Nah, seperti itu nggak bisa kita pakai na'am barakallahu fikum habibakumullah untuk jadikan apa? sandaran hukum untuk saat ini. Dalam artian bagaimana? Hukum-hukum terdahulu yang sudah dihapus, paham ya? Namanya mansuh, paham ya? Nanti atau sudah kita lewati dulu ya nasikh mansukh itu nah maka yang kita ambil adalah nasikhnya yang kita tinggalkan mansukhnya nasikh itu yang menghapus mansukh itu yang dihapus jadi hukum yang baru yang kita pakai nah seperti itu zaman dahulu juga gitu nah barakallahu fikum dalam artian zaman sebelum umat ini dulu kalau orang bertobat harus bunuh diri enggak ya kan nah barakallahu fikum sebagaimana dalam surat al-baqarah itu apa itu ya Nah, ketika Nabi Nabi Muhammad SAW berkata kepada enam kaumnya. Bahwasanya bahwasanya enam eh, <clears throat> atau Nabi Nabi Musa alaihissalam ya berkata kepada siapa? Pada kaumnya bahwasanya kalian tuh sudah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqtulu anfusakum itu. Bunuhlah diri kalian dalam artian tobatnya syaratnya bunuh diri waktu itu. Nah, surah Al-Baqarah awal-awal itu ya. Eh, wa qala Musa liqaumihi innakum dzalamtum anfusakum, ya kan? Nah, barakallahu fikum itu. Lafadznya adalah di situ disebutkan bahwasanya apa? Naam diperintahkan untuk membunuh diri-diri kalian ketika kalian sedang ketika kalian ingin bertobat. Syaratnya dulu seperti itu. Sekarang enggak perlu. Karena syarat eh, eh, syariat tersebut sudah dihapus dengan adanya syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup bertobat. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Jadi kita lihat di sini ijma'nya selain umat ini fala yutabar enggak dianggap. Mahfuz salah ya? Nah, Wa kharaja bi qaulina ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdi an nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabar ijma'an min haitsu kaunuhu dalilan. Perhatikan ini. Dan keluar dengan ucapan kami setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat ya, ijma'nya itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Berarti kesepakatan yang dilakukan di zaman Rasulullah itu bukan ijma'. Perhatian ya. Nah, keluar dari situ ittifaquhum kesepakatan mereka fi ahdin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala baru ijma'an, maka tidak dianggap ijma'. Kenapa? Nam min haitsu kaunihi dalil Karena itu dalil sudah. Paham ya? Dalil tersendiri Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah masih hidup, ketika ada perselisihan kembali kepada Allah dan Rasulnya langsung. Paham ya? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Eh, jika kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini ketika masih hidup ya, kembali kepada Rasulullah langsung. Paham ya? Nah, namun ketika, ketika Rasulullah meninggal dunia, kembali kepada sunnahnya. Paham maksudnya ya? Nah. Li'anna dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Dikarenakan dalil itu sudah terjadi dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapannya atau perbuatannya atau penetapannya. Paham Salah ya? Naam. Walidzalika oleh karena itu idza qala sahabi oleh karena itu apabila ada salah satu sahabat sahabat Rasulullah ya berkata kunna naf'alu dahulu kami mengerjakan perbuatan au kanu yaf'aluna kadza atau ucapan dahulu mereka para sahabat melakukan seperti ini dengan ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah SAW, maksudnya ini dalam sebuah hadis kalau ada para sahabat mengatakan seperti itu dahulu mereka para sahabat melakukan hal ini di zaman Rasulullah SAW. Kana marfu'an hukman. Ya, disebut dengan apa? Nah, barakallahu marfu'an hukman. Hukumnya memiliki hukum rafa'. Hadis tersebut memiliki hukum rafa'. Karena karena tidak ada pengingkaran dari Rasulullah ketika para sahabat mengerjakannya. Paham itu ya? Karena rafa' itu marfu', hadis marfu' sebagaimana kita bahas dalam kitab ini, kitab mustalah, karena pembahasan dalam mustalah ya. Marfu' itu kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu Seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ucapan, perbuatan maupun penetapan itu semuanya katakan marfu. Paham ya? Wa ma'udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi wa man tabi'in huwal maqtu'u. Sudah lewati dalam matan Na'am Baikuniyah ini. Wa ma'udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u dan seluruh yang disandarkan kepada Rasulullah itu marfu' namanya. Yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu'. Yang disandarkan kepada sahabat namanya mauquf. Paham ya? Itu sudah kita lewati semuanya. Nanti tinggal apa mengulangi lagi. Naam. Mafhum soalnya ya? La nakulan lil ijma, bukan penukilan untuk ijma. Paham ya? Jadi semua perkara yang disepakati para sahabat di zaman Rasulullah bukan ijma, tapi itu sendiri adalah dalil. Paham ya? Adalah dalil. Naam. Wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'i. Dan keluar dengan ucapan kami di atas hukum yang syar'i, ittifaquhum ala hukmin aqli aw 'adi. Kesepakatan mereka di atas hukum secara akal ataupun hukum secara adat kebiasaan atau adat istiadat. Paham ya? Bukan dari atas hukum syar'i karena hukum akli adi sama syar'i beda. Hukum syar'i adalah hukum yang dasar Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Hukum akli ya secara akal, hukum akal. Paham ya? Hukum adi ya hukum yang secara adat kebiasaan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat sini, fala madkhala lahu huna, nah, maka enggak ikut campur. Tidak dimasukkan atau tidak ada telah masuk di sini untuk masalah ini. Hukum akli, hukum adi enggak dimasukkan. Kenapa? Idil bahthu fil ijma' kadalilin min adilat syara'. Dikarenakan pembahasan berkaitan masalah ijma' itu seperti apa? Seperti dalil. Nah, adalah apa? Kadalilin adalah seperti dalil min adilat syara'. Seperti dalil daripada dalil-dalil syariat ini. Paham ya? Jadi enggak sembarangan itu loh. Nah, karena apa? Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma'. Paham? Ayo, nah. Wal ijma' hujjatun Ijma itu hujah ya, ijma itu hujah. Lid adillatin minha dikarenakan dalil-dalil yang ada di antaranya. Qaulullah taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, adlan khiyara, umat pertengahan, umat umat yang penuh dengan keadilan dan pilihan. Nah, Tujuannya apa? Litakun syuhada ala nas, agar kalian semuanya menjadi saksi enam atas manusia. Faqalu syuhada ala nas, maka ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala di sini agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia yashmul asyhadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Mencakup di dalamnya apa? Persaksian atas amalan-amalan mereka dan juga persaksian atas hukum-hukum amalan mereka. Paham ya maksudnya ya? Wasyahid qauluhu maqbul dan orang yang bersaksi ucapannya diterima. Paham ya? Nah, karena karena menyaksikan langsung gitu loh. Karena menyaksikan langsung itu lebih kuat daripada sekedar kabar. Eh, laisal khabar apa? Kal muayyanah, tidaklah kabar seperti orang yang nah menyaksikan langsung. Paham ya? Tidaklah apa kabar itu seperti orang yang menyaksikan langsung karena orang yang menyaksikan langsung itu lebih kuat daripada sekedar kabar. Paham belum ini ya? Seperti misalkan Nah, ada orang menyaksikan banjir di daerah Nam Jogja misalkan. Ada kabar, eh, kabarnya, kabarnya katanya banjirnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini misalkan. Orang yang melihat langsung itu dia mengatakan enggak, lah seperti itu. Oh ini kabarnya seperti ini kok, tapi aku melihat langsung. Nah, lebih kuat mana? Yang melihat langsung tadi. Karena dia lihat langsung menyaksikan itu, enggak seperti apa yang dikabarkan tadi. Sehingga laisal khabar kalau muayyanah tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung dengan matanya. Nah, mafhum ya? Dalil yang kedua, Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah Rasul. Maka jika kalian berselisih pada suatu perkara, perkara agama ya, atau perkara dunia yang bersangkutan dengan agama, berkaitan dengan agama, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Rasulnya ketika Rasulullah masih hidup langsung kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal dikembalikan kepada sunnahnya. Mahum? Nah. Dalla ala anna ma tafaqu alaihi haqqun. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya apa yang mereka sepakati pasti benar. Karena Rasulullah sudah mengatakan apa? Yang ketiga ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la kami ummati ala dhalalah. Nah, tidak akan pernah umatku ini semuanya berkumpul di atas kesatuan. Walaupun ada kelompok-kelompok sesat, pasti ada yang di atas kebenaran. Bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Naam eh, yab'ats yab'atsu 'azza wa jalla bi kulli mi'ati sanah apa? Naam qaumun atau alimun yujaddid dinah. Atau semakna dan itu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus pada setiap 100 tahun nah itu seorang alim atau sekelompok kaum yang mereka itu memperbarui agamanya. Maksudnya kembali menghidupkan dan juga mengembangkan agama yang benar. Amin ya? Ya, setiap 100 tahun namanya satu korn, satu generasi ya. Satu generasi satu korn itu 100 tahun. Nah, jadi kornun atau di jamaknya kurun itu kan generasi. Satu generasi 100 tahun. Ya, ya na'am kalau fikum. Jadi setiap 100 tahun itu pasti Allah Taala akan bangkitkan Nah, salah seorang alim yang dia itu memperbarui agamanya, bukan membawa agama baru ya maksudnya itu. Maksudnya adalah nah, menghidupkan kembali agama yang mungkin terpendam itu. Maksudnya ajaran yang mungkin terpendam, eh, dihidupkan kembali, didakwahkan kembali. Nah, kemudian yang keempat, an an-nakul kita katakan ijma'ul ummah 'ala syai' kesepakatannya umat atau sepakatnya umat di atas sesuatu ima an yakuna haqqan wa ima an yakuna batilan. Nah, ini kan ima sepakat di atas kebenaran atau ima dia sepakat di atas kebatilan. Jadi enggak mungkin semuanya di atas kebatilan itu enggak mungkin. Apa itu ya? Semuanya di atas kesesatan itu enggak mungkin. Rasulullah sudah mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Tidaklah umatku ini berkumpul ijma' sepakat di atas kesesatan. Ada walaupun kelompok sesat itu ada yang juga di atas kebenaran itu. Kalau Rasulullah mengatakan apa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Akan senantiasa terus-menerus ada sekelompok dari kalangan umatku yang dohirin, tampak dan juga unggul menang di atas kebenaran. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak semuanya berkumpul di kesesatan. Dalam sini, nomor empat kita katakan ijma'ul ummah, kesepakatan umat ala syai'in atas suatu perkara, imma ayyakun haqqan, bisa jadi benar kesepakatan tersebut. Eh, maksudnya sepakat di atas kebenaran, wa imma ayyakun batilan. Bisa jadi tidak benar. Kesepakatannya itu enggak benar gitu loh. Tidak di atas kebenaran. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah, na'am. Jika benar maka itu hujah. Ijma' yang benar itu hujah. Wa in kana batilan kalau seandainya batil, ijma'nya kok di atas kebatilan, fa kaifa yajuzu an tasma' hadil ummah allati hiya akramul umam? Maka bagaimana diperbolehkan atau bagaimana mungkin umat ini berkumpul yang umat ini merupakan umat-umat yang paling mulia Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mundu ahdi nabiyha semenjak zaman nabinya ila qiyamis sa'ah. Naam. Hingga tegak atau mendekati hari kiamat ala amrin batil, berkumpul bersatu di perkara yang batil, la yardha yang Allah Ta'ala ridha dengannya. Hadza min akbaril muhal. Yang seperti ini termasuk apa? Perkara mustahil yang paling besar. gak mungkin itu istilahnya itu. Umat yang sudah dikeluarkan yang sebaik-baik umat, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa hawa 'anil munkar. Sebaik-baik umat, enggak mungkin kalau seandainya berkumpul semuanya di atas kesesatan. Pasti ada yang di atas al-haq. Hingga apa? Hingga mendekati hari kiamat. Bukan hingga tegak hari kiamat ya, hingga mendekati hari kiamat. Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali di atas apa? Di atas orang-orang yang jelek dan jahat. Orang yang beriman semuanya sudah diwafatkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fikum mengenai jenis-jenis ijma, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan selanjutnya. Naam ijma yang qat'i dan ijma yang dhanni dan semisalnya dan serta syarat-syarat ijma insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.